Qala syarih Syekh Abu Zaid Al-Makudi rahimahullah فذكر أن علامات الخفض ثلاثة وبدأ بالكسرة لأنها الأصل maka di sini Ibnu Ajurrum rahimahullah menyebutkan bahwasanya tanda-tanda khafd ada tiga dan beliau memulai dengan menyebutkan kasrah dikarenakan ini tanda asli bagi i'rab khafaf. Adapun ya dan fathah itu tanda pengganti dari kasrah. قال وأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع Adapun kasrah maka ia menjadi tanda khafad atau tanda jar pada tiga tempat. Fil ismil mufradil munsharif. Yang kedua pada isim mufrad munsharif. Wa jam'i taksiril munsharif. Dan yang kedua pada jamak taksir munsharif. Wa jam'il muannatsis salim. Dan yang ketiga pada jamak muannats salim. Naam. Dikatakan oleh pensyarah di sini famithalul ismil mufradil munsharif. Maka contoh isim mufrad yang munsharif. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Fazaidin makhfudun bil, bil ba. Maka kalimat Zaid ini dikhafat atau dijar dengan ba yang merupakan huruf jar wa alamatu khafdhihil kasrah dan tanda khafatnya adalah kasrah dikarenakan dia isim mufrad munsorif isim mufrad telah kita ketahui maknanya isim yang memiliki makna tunggal bukan musanna dan bukan pula jamak adapun al munsorif ini istilah yaitu bermakna isim yang bisa ditanwin ini makna munsorif isim yang bisa ditanwin Dikarenakan ya, di sana ada isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, sehingga yang di khafat dengan tanda kasrah itu adalah isim mufrad yang munsharif, isim mufrad yang bisa ditanwin. Qala falau kana al-ismul mufradu ghairu munsharifin lam takun al-kasratu alamatan lil khafdi. Maka jikalau isim mufrad itu tidak munsharif, tidak bisa ditanwin maka tidaklah kasroh menjadi tanda jar baginya bal takunu alamatan lahu al-fathatu bahkan yang menjadi tanda khafat baginya adalah fathah kama saya guru, sebagaimana yang akan disebutkan oleh beliau sehingga kalau isim mufradnya tidak munsharif tidak bisa ditanwin maka ketika dijar bukan dijar dengan kasroh tapi dijar dengan fathah. Nah, nanti akan disebutkan. Ya, sebagai contoh seperti Fatimah. Fatimah itu isim mufrad tapi dia ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin dikarenakan ada dua illah, ada dua alasan yang menyebabkan dia terhalangi dari tanwin. Nah, maka ketika dijar tidak bisa dijar dengan kasroh. Ya, tidak bisa kita katakan marartu bi Fatimati, gak bisa. Tapi harus di fathah ketika dijar marartu bi Fatimata. Nanti kita akan bahas, akan dibahas oleh Ibnu Ajrum. Qala wa misalu jam'i taksir al-munsharif. Dan contoh jamak taksir yang munsharif marartu bir rijali. Aku melewati kaum laki-laki. Farrijali makhfudun bilba Maka arrijal kalimat arrijal rijal dikhafat atau dijar dengan alba. Wa alamatu khafdihil kasrah dan tanda khafatnya adalah kasrah. Falau kana jam'at falau kana jam'u taksiri ghaira munsarifin lam yakun mahfudhan bil kasrah. Maka jika jamak taksir tidak bisa ditanwin kalau yang ditanwin dengan kasrah eh, yang dijar dengan kasrah jika jamak taksirnya itu bisa ditanwin. Nah, namun kalau jamak taksir tidak bisa ditanwin, lam yakun makhfudhan bil kasrah maka dia tidak dijer dengan tanda kasrah bal yakunu makhfudhan bil fathah bahkan dia dikhafat atau dijer dengan tanda fathah sayati insyaallah dan akan datang insyaallah nah seperti lafaz masajid masajid kalimat masajid itu jamak taksir jamak taksir dari masjid masjidun masajidu namun masajid jamak taksir tersebut tidak bisa ditanwin ya ada illah di sana, ada alasan atau faktor yang menghalangi dia menerima tanwin. Maka ketika dijar nggak bisa dijar dengan kasroh, nggak bisa kita katakan maror maror tu jidi, nggak bisa. Tapi harus di fathah ketika dijar maror tu jida. Nah, kalau wa jam jam'il muannats salim dan contoh jamak muannats salim maror tu bil hindati. Aku melewati hindat, al hindat, wanita-wanita yang bernama Hindun fal hindati jam'u سالم salimun maka al hindat سالم وهو salim بالكسرة makhfudun bil kasrah dan dia dijar dengan kasrah al hindati nah di kasrah walam yashtarit fi salimi dan di sini Ibnu Ajurrum tidak mempersyaratkan pada jamak manas salim harus bisa menerima tanwin kama sytarata dzalika fil ismil mufradi wa taksir sebagaimana beliau mempersyaratkan hal itu pada isim mufrad dan jamak taksir ketika menyebutkan isim mufrad dan jamak taksir disertai dengan kalimat al munsharif namun ketika menyebutkan jamak mana salim gak disertai dengan al munsharif kenapa li'anna jam'al muannats salima la yakunu illa munsharifan dikarenakan jamak mana salim tidaklah melainkan munsharif ya tidaklah melainkan dia bisa menerima tanwin ya semua jamak jamak jama manas salim bisa menerima tanwin Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala kemudian Ibnu Ajurrum mengatakan wa ammal ya adapun ya fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi' maka ia menjadi tanda khafat pada tiga tempat fil asma'il khamsati wa fit tasniyati wal jam'i yang pertama pada isim-isim yang lima yang kedua pada isim musanna dan yang ketiga pada jamak mudzakkar salim. Qala syarih misalul asma'il khamsah, contoh al asma al khamsah, isim-isim yang lima. Ketika dijar dengan tanda ya. Marartu bi abika, aku melewati ayahmu. Wa nazartu ila fika, dan aku melihat kepada mulutmu. Fika. Fika dijar dengan tanda ya falya'u alamatun lil khafdi fihima. Maka ya tanda khafat bagi kedua isim ini. Dikarenakan ab abika dan fika termasuk isim-isim yang lima. Wa misalut tasniyati wal jam'i. Contoh isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Marartu biz zaidina. Aku melewati orang-orang yang bernama Zaid. Ini jamak mudzakkar salim. Wa arabtu 'anil umaraini dan aku berpaling dari kedua orang yang bernama Umar atau Naam. Di sini Al-Umara ini musanna. Nah, dia dijar oleh an. Tanda jarnya ya. Fal ya'u fihi ma'alamatun lil khafdhi. Maka ya pada kedua isim ini sebagai tanda khafat baginya. Wal muradu bil jam'i huna jam'ul mudzakkar salim dan yang dimaukan dengan jamak di sini adalah jamak mudzakkar salim. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah kemudian beliau mengatakan wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah menjadi tanda khafat pada isim yang tidak bisa menerima tanwin. Isim yang ghairu munsharif. Qala wa huwa alladhi la yadkhuluhu khafdun wa la tanwinun Isim yang ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima kasrah dan tidak bisa menerima tanwin. Ini definisi yang disebutkan oleh pensyarah. Al-Makudi rahimahullah. Isim yang tidak bisa menerima kasrah dan tidak bisa menerima tanwin. Nahu contohnya, contoh-contoh yang isim ghairu munsharif. Ahmad wa Ibrahim wa Uthmanu wa Sukranu wa Hubla wa Masajidu wa Fatimah ini contoh-contoh isim yang tidak bisa menerima kasrah dan tidak bisa menerima tanwin. Wa nahwu dzalika minal asma'il lati la tansarif. Dan semisal itu dari isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin. Takul engkau katakan ketika dijer ketika berada dalam posisi majrur dijer marartu bi Ahmad. Aku melewati Ahmad. melihat di sini Ahmad dijer dengan tanda fathah Wa Ibrahim dan aku melewati Ibrahim dijar dengan tanda fathah. Dia diatofkan kepada isim yang dijar yakni Ahmad diatofkan kepada Ahmad. Wa sallaitu fi masajida dan aku salat di masjid-masjid. masajida jamak taksir namun dia tidak bisa menerima tanwin. Ghairu munsharif dijar dengan tanda fathah Fatu fatakhfadu jami'a dzalika bil fathah, maka engkau mengkhafad menjarkan semua isim tersebut dengan fathah. Wa hiya alamatun lil khafdi, wa hiya alamatul khafdi. Dan ia merupakan tanda khafat bagi isim-isim tersebut. Nah, adapun apa saja illah-illah atau faktor-faktor yang enam yang menyebabkan isim tidak bisa menerima tanwin. Enam, itu telah dibahas ya sebagiannya dalam syarah 6 yang kita bahas sebelumnya yakni pada kitab At-Ta'liqatul Awwaliyah. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukup, cukupkan sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.